Bismillahirrahmanirrahim Ihwani fillah Azza wa jalla. Iqra ya akhana Man Ini diisi kosong ini Depan Senangnya di pinggir-pinggir ya Coba di depan kosong Jangan di pinggir-pinggir, di tembok, bersandar. Ini masih kosong ini, masuk. Jangan takut ditanya ya. Santai aja, nggak usah takut. Ayo dibaca siapa? Abdul. وأجدرها أن أن نستحيي من أن نستحيي منه وقد يقع عند كثير من الناس عشق المال والجاه واللعب في النبت بالنبت والشطرنج شطرنج شطرنج والطنبور ونحو ذلك فتستولى هذه الأشياء على القلوب فلا يصبرون عنها ويسهل الاحتراز عن ذلك في بدايات الأمور فإن آخرها يفتكر إلى علاج شديد وقد وقد لا ينجع ومثاله من يصرف إناء إناء الدابة عند توجهها إلى باب تريد Dakhalaha. Duhul. Duhul, dahul. Turidu dukhulahu. Fama ahwana. Man aha. Fama ahwana man iha. Man aha. Ta'ajub fil ta'ajub. Man aha. Hmm. Sarfi inaniha wa mithalu man yu'alijuhu ba'da istihkamihi mithala man yatrukuha hatta tadkhula al-baba wa wala tajawazah wala tujawizah thumma ya'khudhu bi biha yajurruha yajurruha ila wara'in wa ma a'zama at-tafawuta wa ma at-tafawuti bainal amrayn wallahu a'lam. Nah. Kemarin kita sebutkan di antara faedah manusia punya syahwat terhadap lawan jenisnya adalah ada dua tetapnya suatu keturunan ketika dia punya sahwat, berhubungan dengan lawan jenisnya akan bertahan keturunannya. Kemudian yang kedua adalah dengan dia merasakan kenikmatan syahwat ketika di dunia ini bisa dia membandingkan kenikmatan nanti di negeri akhirat. Nah, Tahu kenikmatan dunia Kenikmatan akhirat demikian akan dirasakan. Kemudian selanjutnya yang terakhir insyaallah wa qad yantahi al-ifratu fi hadi syahwa berkata mualif al-alama al-hafid az-zahid Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahmatullahi alaihi dan sungguh ya al-ifrat bersikap ifrat melampaui batas akhir-akhir ujung daripada sikap melampaui batas fi hadis zahwah di dalam sahabat ini hatta tusrafa himmatur rajuli ila kasratil tamattu binisa yakni sampai yakni keinginan seorang laki-laki <clears throat> itu adalah tusraf ditujukan kepada kebanyakan untuk berhenti nikmat dengan para wanita. Ini. Ini ujung-ujung adanya sifat ifrat ya melampaui batas dalam syahwat karena syahwatnya sangat tinggi kemudian tidak diarahkan dengan arahan-arahan Sarai tapi diarahkan dengan arahan-arahan setan maka ini akan yakni himahnya keinginannya pikirannya di dalam benaknya cuma ingin menikmati wanita-wanita sebanyak-banyaknya dan para wanita wa yazaluhu anil akhirah yang ini menyebabkan dia tersibukan melupakan negeri untuk mengingat negeri akhirat. Ini sikap adanya ifrat. Wa ala ilal fawahis dan barangkali ini akan menggerit ya kepada perbuatan fawahis. Dia akan menjadi keluarga ahlu al-fawahis. Nah, ahlu alu ini pengikut ya yakni teman dekat alu pengikut. Ini dia akan menjadi pengikut-pengikut para yakni perbuatan fawahis. Nah, perbuatan keji, kotor dan sebagainya. Akan menjadi pendereknya, akan menjadi pengikutnya di dalam perbuatan keji dan mungkar terseret dalam perbuatan tersebut. Waqad tuntaha bisahibihi bisahibiha ila isqa dan kadang ya sungguh kata terkadang akan diakhiri bagi pelakunya adalah untuk isqa kecintaan yang sangat luar biasa dalam bahasa Arab ada hub ya hubun ada isqa artinya cinta cuma di sini isq ini tingkatannya sangat-sangat cinta sampai melampaui batas nah dan ini keluar dari jalur Islam kalau cinta ya hubud, hubufillah ini kalimat hubufillah ada. Tapi kalau kalimat isak, ini adalah kalimat-kalimat yang tidak semestinya untuk kemudian manusia terlena dalam isaknya. Nah, melampaui batas cinta yang sangat melampaui batas sampai berbuat satu kecabulan dalam masalah kecintaan. Nah ini ini isak. Wahwa akbahu syahwati dan dia adalah syahwat yang paling terjelek. Nah, manusia punya syahwat, tapi jangan sampai ifratnya melampaui batasnya. Nah, berbuat isak. Nah ini, kalau mungkin berbuat zina, ini masih di bawahnya. Tapi kalau sudah isak ini lebih. Nah, sangat-sangat apa ya nggak pantas untuk dilakukan. Nah, Wa asdaruha ayustahya minhu. Dan sepantasnya enam untuk terhadap perbuatan-perbuatan isak ini yang hendaklah dipermalukan. Enam, dijauhi. Wa qad wa qad yaqa'u inda katsiri minan nas dan sebagian ya kebanyakan manusia mereka terjatuh dalam isak mal ini ya cinta terhadap harta yang sangat cinta terhadap harta gila terhadap harta waljah dan juga kedudukan walaab dan permainan nah ini bin Nad bin Nardi wasat wasat ranji yani gila dengan permainan, gila dengan kedudukan, gila dengan harta, gila dengan yani semacam dadu wasat ronci dan juga apa ini satranji catur enam sekak ya ini sat satranji ini sekak kalau sudah ketagihan ini sangat nikmat. Sejam enggak terasa. Dua jam enggak terasa. Jadi maunya ingin mengalahkan lawannya. Kalau sudah ketagihan, satur. Mungkin kalian ya sebagian belum mengerti catur ya. Kalau dunia kita dulu waktu masih kecil biasa catur. Tapi mungkin sekarang ya dengan hidayah dari Allah Ta'ala Alhamdulillah mengenal dakwah ahlu sunnah kita mulai menjauh dari perbuatan-perbuatan tersebut yang mana ini sangat permainan yang sangat melalaikan yang sangat apa ya ini menyanyiakan waktu sehingga para ulama seperti Abu Hanifah beliau mengharamkan perbuatan catur dan juga muridnya yang senior Abu Yusuf Beliau juga mengharamkan catur tersebut. Karena memang ini permainan-permainan yang sangat melalaikan waktunya. Ini penasaran ingin mengalahkan temannya. Imam Malik juga demikian. Beliau cuma apa? Enggak sampai mengatakan haram antara mubah dan haram. Tapi enggak berani mengatakan jaiz, boleh. Nah, ini Imam Imam Malik dan beliau mengatakan makruh dibenci sangat-sangat dibenci bukan berarti kemudian diperbolehkan tidak sebagian kebanyakan para ulama ketika membawakan suatu makna makruh itu kebanyakan mereka adalah memaknakan ke makna yang haram Nah, ini demikian sebagian kebanyakan para salafun saleh ketika ini makruh ya maka maksudnya adalah diharamkan. Kemudian watunbur bur dan juga apa tunbur? Gitar. Ya. Nah, ini manusia gila cinta, sangat cinta dengan gitar, cinta, sangat cinta dengan sekak, ya. Kemudian harta wanah widalik dan sejenisnya dari perkara-perkara yang demikian yang sangat berbahaya. Fatastaula hadil asya'u ala qulubi fala yasbiruna anha. Maka sesuatu ini semuanya yang kita sebutkan ini akan menguasai kepada hati seseorang. Nah, telah menguasai ya akan menguasai sehingga tidak bersabar di atasnya dari adanya kecintaan terhadap harta adanya kecintaan terhadap suatu kedudukan, cinta kepada permainan, dadu, catur dan gitar. Ini betul-betul dia akhirnya apa agamanya menjadi korban. Akhirnya dia terlupakan. Cinta dengan kedudukan, cinta dengan harta ini bisa membawa pelakunya akan melalaikan akhiratnya, lupa dengan yakni tujuan daripada diciptakan manusia. Dan ini memang yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang telah beliau apa yakni untuk kita wasbai waspadai bahwasanya mal ya aksa alaikum saya tidak takut ya ke fakiran menimpa atas kalian ini walakinna ahsa alaikum antub sutal dunia yang saya khawatirkan kepada kalian adalah dibentangkannya dunia untuk kalian Kemudian kama busitat nama alaman kana qablakum sebagaimana dipentangkan dunia ini kepada orang-orang sebelum kalian. Mereka sukses dunianya, mereka pegang, mereka kuasai dunianya. Fatanafasu fiha yang mereka berlomba-lomba terhadap dunia tersebut sebagaimana Nah, mereka berlomba-lomba. Kalian manusia kebanyakan berlomba-lomba terhadap dunia, sebagaimana mereka berlomba-lomba juga masalah dunia. Kemudian wa tuhlikakum kama ahlakatshum, Yang akibatnya dunia ini akan menyelakakan kalian ya, membuat celaka kalian, agamanya pudar, terpelanting agamanya sebagaimana orang-orang terdahulu pun mereka yakni agamanya pudar dengan dunia tersebut. Nah ini. Ini apa yang beliau sabdakan dalam hadisnya mutafakun alaihi. Nah, perlu kita ya amati tak kalah seorang betul-betul cinta ya gila terhadap pangkat gila terhadap harta gila terhadap satu permainan gila terhadap satu dan sebagainya ini betul-betul akan membuat dirinya terpelanting dari negeri akhirat dia agamanya dia akan jadi korban wa yashulu al ikhtirazu an dhalik fil bidayatil umur dan untuk bersikap waspada ini lebih mudah. Ya, mudah. ihtiros untuk hati-hati. Bersifat waspada hati-hati. Dari perkara yang demikian fi bijayatil umur. yakni dalam permulaan suatu perkara. Di dalam awal-awal suatu perkara. Maka kita harus bersikap waspada. Nah, seorang pemuda, seorang pemudi harus waspada. Syahwatnya, kecondongannya ingin kemana? Nah, biasanya seorang pemuda inginnya berfoya-foya senang. Akan mungkin digerit oleh hawa nafsunya untuk mengerokok, untuk merokok, atau mungkin untuk minum khamar. Nah, ini harus kita waspadai. Harus kalian para semua orang harus kita waspadai. Dan pemuda terutama ini masih labil ya. Masih ABG ini masih dibawa ke sana kemari, ini sangat labil kondisinya, sangat berbahaya. Maka harus waspada. Nah, karena nanti kalau sudah terjatuh, ya, kemudian dia yakni candu dengan perbuatannya, candu dengan rokoknya, candu dengan homernya, nam fa inna akhiraha yaftari ila ila sadidin. Maka sungguhnya akhir apa yang ia lakukan ketika sudah kadung, sudah condong, sudah ya senang sekali, ini membutuhkan untuk pengobatannya sangat-sangat sulit. Nah ini, sungguh perjuangan sangat sulit ketika dia ingin mengobati dari kecanduan tersebut. Candu dengan sekak, ya candu dengan yakni gitar, candu dengan musik-musikan, candu dengan rokok, candu dengan ya sudah semuanya candu. Ini susah untuk diobati. Tapi ketika mewaspadai hati-hati, oh ya ini jelek, langsung ia tinggalkan ini lebih apa mudah untuk dia atur. Waqat lan yunja dan kadang ya tidak berhasil. Sudah dia berusaha untuk meninggalkan rokoknya, meninggalkan sifat mungkin suka pacaran dengan lawan jenisnya, melampaui batas, ya melanggar Islam, berusaha ingin bertobat. Ini terkadang mereka dia nggak berhasil. Ternyata berbuat lagi. Wa misaluhu man yasrifu ina nadabah inda tawajjuhiha ila babi turidu duhulahu. Maka perumpamaannya gambaran seperti itu yang disebutkan tadi itu adalah baikkan seorang yang dia memegang nah menge mengendali tali binatang kendaraan ketika akan diarahkan kemana arahnya yang ia kehendaki untuk masuk kemana pintunya akan ia masuk nah ini mungkin ya kuda kita pegang ya tali kekangnya apa kendalinya kita pegang ini gampang untuk diatur ke sana ke sana ke sana ke sana belok sana mudah untuk di diatur fama ahwana man aha bisarfi inaha inanaha inaniha maka alangkah mudahnya enam yakni untuk mencegah binatang tersebut dengan dipegangnya yakni tali kendalinya. Sangat mudah untuk diatur. Sapi atau mungkin kuda selama ya di sini hidungnya ada talinya kemudian kita pegang itu mudah untuk di, diatur. Tapi coba apa coba bayangkan kalau nggak ada kalau nggak ada ini susah untuk diatur akan kesana akan kemari Wa misalu man yu'alisuhu ba'da istihkamihi. Dan perumpamaan orang yang mengobatinya setelah dia terjatuh dalam satu hukum. Ba'da istikah istihkamihi. Apa ini? Yang dihukumi dia sudah candu dengan satu permainan candu dengan minum homernya, candu dengan merokoknya. Nah ini hukum. Dia dihukumi demikian. Setelah dihukumi demikian, terbiasa dengan nafsu yang ia turuti, nafsu yang melampaui batas. Nah ini. Dan perumpamaan orang yang mengobati setelah terbiasa dalam nafsunya dihukumi dia candu dengan nafsunya misal man yatrukuha perumpamaan orang yang dia meninggalkan enam yakni orang yang dia meninggalkan apa tali kendalinya nggak ada yang sampai dimasukkan ke pintu ya atau ke kandangnya masuk maka ini bagaimana keadaannya dia akan jalan-jalan kuda atau mungkin sapi dimasukkan ke kandang sudah dilepas tanpa ada tali kendalinya nah ini akan apa akan jalan-jalan mondar mandir ke sana ke sini untuk diatur susah summa ya'khudhu bidanabiha. Kalau dia ingin yakni menariknya untuk dia atur kembali, ini susah ya, susah. Karena sudah dia senang di kandangnya ke sana kemari. Untuk kita ayo belok kanan, belok kiri itu susah. Dan untuk mengembalikan nam yakni dengan cara Yahud, dengan cara mengambil atau memegang yakni biha ekornya. Ya, ditarik ekornya Kemudian dipegang, ditarik, yajruha ila warok ditarik ke belakang. Wama a'adoma tafawud baina amrain, maka alangkah besarnya perbedaan di antara dua perkara tersebut. Nah ini, ini gambaran. Ya jadi kalau orang sudah ya kadung sudah terjatuh dalam sesuatu, hatinya nempel, ini susah untuk diobati. Kita bersifat waspada, hati-hati sebelum terlanjur itu lebih mudah untuk kita obati. Ada kesenangan, ya hawa nafsunya condong ke sana, kita obati lebih mudah daripada sudah kadung, sudah nam, ini sudah terlanjur susah. Sebagaimana sebuah binatang ternak, ya atau binatang apa ya, kalau kita masih memegang tali kendalinya itu mudah diatur. Tapi kalau sudah dilepas tali kekangnya, tali kendalinya dilepas kemudian ditaruh di dalam kandangnya atau mungkin di suatu lapangan, ini susah untuk diatur. Belok sini, belok situ susah untuk diatur. Tayyib Allah alami sebab Ini yang bisa kita baca Insya Allah selesai pembahasan masalah yakni cara menentukan syahwat dan Insya Allah kita akan masuk bab berikutnya kita buah afati Allah alam bisawab ila huna tafadhalu hafizakumullah